Qala fahrus ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail syawarid. Fahrus maka semangatlah ala fahmika untuk engkau memahami lil qawaidi kaidah-kaidah. Ya, semangatlah engkau di dalam memahami kaidah-kaidah jami'atil masail syawaridi ya. jami'ah yang mengumpulkan al masail masalah-masalah al syawaridi yang bermacam-macam yang tercerai berai. Nah, semangatlah mempelajari ilmu kaidah karena di dalam ilmu kaidah nah kita akan bisa memahami berbagai macam permasalahan. Kemudian litartaqi fil ilmi khairan murtaqa wa taktafi subla alladhi qad wufiqa agar engkau naik pada derajat ilmu dengan sebaik-baik 6 derajat agar engkau naik di dalam ilmu dengan sebaik-baik derajat atau agar engkau mendaki mendaki ilmu dengan sebaik-baik pendakian ya engkau menjadi tinggi dengan ilmu tersebut menjadi mulia wa taktafi sublalladzi qad dan engkau mengikuti jalannya orang-orang yang telah diberikan taufik Wahadihi kawaidun nazamtuha dan ini adalah kawaid-kawaid yang aku susun menjadi nazam bait-bait. Min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha dari kitabnya ahli ilmi yang aku telah mendapatkannya. Jazahumul maula azim al ajri semoga Allah al maula kita penolong kita membalas mereka dengan ganjaran yang agung wal afa maghfiranihi wal birri dan ampunan ya, pemaafan serta ampunan serta kebaikannya. Nah, ini pada bait ini beliau mendorong enam kepada kita untuk enam bersemangat di dalam mempelajari ilmu kaidah. Ya. Karena di antara enam faedah-faedah yang kita akan dapatkan dengan mempelajari ilmu kaidah ini adalah minha أن القواعد الفقهية تجعل al-insana la yaqtarib fil masail fiqhiyah. Ya, di antara faedahnya adalah bahwasanya dengan memahami al-qawaid al-fiqhiyah ini menjadikan seseorang dia tidak goncang di dalam permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Sehingga tidak terjadi keanehan-keanehan pendapat. Ya, pendapat ini demikian dia pendapat ini demikian padahal dia di bawah satu kaidah. Nah, Wa minha anna al-ilma al-qawa'ida yaj'al al-mar'u ya'rifu asrar syariah wa yaqahu maqasid syariah. Demikian pula bahwasanya dengan ilmu qawaid ini menjadikan seseorang dia bisa memahami rahasia syariat ini dan memahami maqasid syariah. Ya, maqasid syariah. Enam tujuan-tujuan mulia dari syariat ini, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala enam siapkan di dalam pensyariatan kepada hambanya. Nah, demikian pula faedah yang didapatkan dengan mempelajari al-qawaid al-fiqhiyah ini adalah al-qudrah ala istimalil qiyas. Ya. Seorang apabila memahami qawaid al-fiqhiyah, dia akan memiliki kemampuan dalam menggunakan al-qiyas. Nah. Fatartaqi fil ilmi khair murtaqa wa tattaqi sublal alladhi qad Ya, Sehingga engkau bisa mendaki ilmu itu dengan sebaik-baik pendakian dan engkau mengikuti jalannya orang-orang yang telah diberikan taufik. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, agar kita bersemangat di dalam mengikuti orang-orang sebelum kita yakni dari kalangan para sahabat, tabi'in, atau tabi'in generasi-generasi yang terbaik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان radhiyallahu anhum wa radu an wa ajjalahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidin fiha abada الفوز العظيم. dan surat at-taubah ayat 100 Nam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang terdahulu yakni orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik eh, orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang ini ya, golongan orang-orang yang mengikuti al-muhajirin wal ansar dengan baik. Naam. Radhiyallahu anhum wa Maka Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu adalah keberuntungan yang yang amat besar. Ya, jadi dengan ilmu kemudian diamalkan yang menyebabkan atau menjadi sebab seorang yang menggapai kebahagiaan yang abadi. Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wajib sabila man anaba ilayya" dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Nah, dan bagaimana mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ilmu hanya bisa dengan dengan ilmu. Naam. <clears throat> Kemudian hadhihi qawaidun nazamtuha dan ini adalah kaidah-kaidah yang aku menyusunnya min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha yakni dari kitab-kitab para ahli ilmi yang telah aku dapatkan dan ini di hadzal bait i'tirafun bil fadli liman sabaqahu ya, dalam bait ini ini terdapat pengakuan ya, terdapat pengakuan terhadap keutamaan orang-orang sebelumnya wa hadza manhaj ahli sunnah ahli iman dan ini merupakan manhajnya ahli iman ahli sunnah wal jamaah la yansibuna ila nafsi ma laysa lahum mereka tidak menyandarkan apa-apa yang bukan haknya ya, jadi bagaimana beliau orang Allah taala Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi betapapun beliau mendapatkan keutamaan atau menggapai tingginya derajat dari sisi keilmuan tetapi beliau tetap menyandarkan bahwa ilmu itu beliau dapatkan dari para ulama sebelumnya dari para guru-guru beliau ya, dari kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama bukan merupakan nah, hasil ide dan pemikiran beliau sendiri tidak tetapi beliau ambil ya, beliau dapatkan dari dari ilmu yang diwariskan oleh para ulama sebelumnya. Nah, demikianlah adalah kita ya, jangan menganggap bahwasanya ilmu itu adalah hasil dari dari kepintaran kita tetapi itu merupakan enam uh, e, warisan yang pertama dari Rasulullah SAW kemudian diajarkan kepada sahabatnya kemudian pada generasi setelahnya dan setelahnya sampai kepada kepada kita. Nah, <clears throat> Bahkan ja'a sahihain min hadis Asma bahkan telah datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihain dari hadis Asma radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda al mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi saubay zurin ya. orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang tidak diberi maka seperti seorang yang memakai dua pakaian kedusaan ya, dari awalnya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Nam, apabila seorang istri menampakkan kepada madunya ya, sesuatu, dia menampakkan seolah suaminya memberikan ya, sesuatu pada dirinya yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melarang yang demikian ini. Ya. Menyatakan al-mutasyabbi seorang yang ya, menampakkan atau me merasa menampakkan atau berkenyang-kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan yakni menampakkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak diberi oleh suaminya ya. maka seolah-olah dia telah memakai dua pakaian kedustaan yakni dia telah berdosa yakni suaminya tidak kasih dia mau ini ya suami kasih terus kemudian yang kedua dia juga menyakiti madunya nah ini ada sesuatu yang tercela demikian pula seorang itu mendapatkan ilmu dari orang lain dianggap ini ilmu saya gali sendiri Ya, padahal dia mendapatkan faedah dari orang lain. Atau dia menuntut perkataan orang lain tapi dianggap ini adalah perkataan saya. Aku katakan, ya. Kultu demikian demikian padahal dia menukil perkataan orang lain. Ya, maka yang demikian ini adalah tercela. Ya. Tapi yang lebih utama, yang paling utama ada seorang yang belajar dia menisbatkan ilmu yang ada padanya nam kepada para ulama yang telah nam uh, para ulama sebelumnya ya, yang telah menjadi sebab sampainya itu sampainya ilmu itu kepada kepada dirinya. Naam. Jazakumullah jazakumul maula azimal ajri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka naam dengan ganjaran yang paling besar wal afa ma wal birri serta pemaafan dan ampunan serta kebaikannya. Dan ini juga wahada min manhaji ahli sunnah wal jamaah. Ya, dan ini juga merupakan manhaj ahli sunnah wal jamaah manhajnya ahli iman Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka orang-orang yang beriman, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, datang setelah Al-Muhajirin wal Ansar. Nah, mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang sebelum kami dan jangan engkau menjadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang yang beriman. Enam. Demikian pula dan ini juga merupakan doa. Ya, ini merupakan doa jazahum maula azimal ajri ya Allah balasilah mereka. Ya, dalam keadaan mereka telah meninggal dunia. Dalam keadaan mereka tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mendengar kita berdoa. Dan ini juga terdapat keutamaan yang Rasulullah SAW jelaskan ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi wakkalallahu malakan da'a yakulu amin wa la kami Ya. Barang siapa berdoa untuk saudaranya di zahril ghaib, ya. dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya. Ya. Dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, maka Allah menugaskan seorang malaikat untuk berdoa juga. 6. Untuk mengatakan amin wa la kami bimithlin. Ya. Amin, semoga Allah mengabulkan dan demikian pula untuk diri. Ya, kalau seorang berdoa, ya Allah berilah kebaikan buat saudaraku, berilah rizki pada saudaraku. Maka Allah menugaskan malaikat untuk berdoa. Amin, demikian pula buatmu. Malaikat mendoakan, semoga juga Allah memberikan kebaikan buat diri, memudahkan rizki mudah dan lain-lain. Ya. Sehingga ini juga mendorong kita untuk kita enam meringankan lisan-lisan kita, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kebaikan kita. Terlebih ayolah hadirun ya, dalam situasi atau dalam keadaan persaingan bisnis. Ya. Berjual atau bisnis dalam perkara yang sama kemudian ini menjadi saingan begitu. Ya. Nah, justru pada saat-saat yang seperti ini doakan ya, ya Allah berikanlah barokah pada pada usahanya. Kenapa? Karena dengan saat yang demikian malaikat akan mendoakan buat kita. Ya. Dan rezeki di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan berarti pula kalau bisnis saudara kita itu runtuh, lantas bisnis kita maju. Tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena rizki dan perbenaran kekayaan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisnis saudara kita maju, bisnis kita juga maju. Allah ma, maka ya ma mampu. enam ya. jadi hendaklah kita banyak-banyak berdoa, ya, mendoakan saudara kita memberikan barokah pada usaha saudara kita agar agar malaikat Nah, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk mendoakan barokah terhadap enam usaha usaha kita enam. Qala Allah taala wa hadha li anna al qawaid min aqwal asbab li al ilmi wa fahmihi wa hifdhihi. Naam. Dan ini karena sesungguhnya mengetahui al-qawaid itu merupakan sebab yang paling kuat untuk seorang itu mudah di dalam memahami ilmu, ya, di dalam mendapatkan ilmu, memahaminya dan menghafalkannya. jam'iha al-masail al-mutafarriqah bi kalamin jami'in. Ya, untuk mengumpulkannya berbagai macam permasalahan yang tercerai dengan suatu perkataan yang sangat mencakup ya, satu perkataan umum yang mencakup berbagai macam permasalahan-permasalahan. 6. <clears throat> Baik, dan ada faedah sedikit. 6 wal afa ma'al ghufrani wal birri ya. ada faedah al farqu bain al afi wal ghufran ya, perbedaan antara al afu wal ghufran nah al afu an tarkil wajibat wa amma al wa amma al ghufran nah an fi'lil muharramat ini sebagian ulama memberikan faedah demikian apa perbedaan antara al afu wal ghufran ya, karena beliau mengatakan wal afa ma ghufranihi wal birri ya, dan al afu Ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia sebenarnya sama, ya. yakni pengampunan. Al-afwa wal ghufran ini maknanya sama. Tetapi di antara ulama ada yang berikan faedah bahwasanya al-afu antar tarkil wajibat. Al-afu itu adalah ampunan dari sebab seorang itu meninggalkan kewajiban. Allah wajibkan demikian kok dia tidak laksanakan. Ya, meninggalkan perintah. Maka Allah ampuni dan ampunan ini namanya al-afu. Jangan al-ghufran, al-maghfirah. Ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara melakukan keharaman. Dilarang minum khamar, dia minum khamar. Kemudian dia bertobat, Allah berikan maghfirahnya. Ya, Allah berikan maghfirahnya. Naam, ya. Adapun hadza idza iftaraqa eh, hadza idza iftarana al-afu bil maghfirah. Ini apabila bergandengan antara al-afu bil maghfirah. Kalau berdekatan atau bergandengan antara al-afu dengan al-maghfirah. Maka al-afu ini untuk enam perbuatan seorang meninggalkan kewajiban dan al-ghufran, eh, al-maghfirah ini adalah untuk ampunan apabila seorang itu melakukan keharaman. Amma idza ufrida ahaduhuma 'anil akhar, eh, adapun apabila disendirikan yang satu dari yang lainnya, fakul wahidin yatadamman makna makna tsani. Ya, apabila disendirikan maka masing-masing ini mengandung makna makna yang lainnya. Ya, kalau disebut al-afu saja, maka ini mencakup <clears throat> ampunan terhadap pelanggaran, ya, keharaman, dan ampunan terhadap meninggalkan perkara yang diwajibkan.